Para ikhwan sekalian Rahimani wa rahmatullah Dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah semakin mendekatkan kita dengan bulan Ramadan. Yang mana bulan ini adalah hampir semua kaum muslimin menanti-nantinya. Sampai-sampai rata-rata orang yang sudah tua menjelang bulan Ramadan ini mereka banyak berdoa Semoga sampai pada bulan Ramadan. Saya ketika telepon orang tua saya, doakan saya mudah-mudahan orang tua ini sampai di bulan Ramadan. Kemarin mendengar tausiahnya sudah berbeda di pondok juga mudah-mudahan kalau nanti saya sampai bulan Ramadan saya akan begini begini begini Artinya bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak sekali kenapa kaum muslimin kok banyak menanti bulan Ramadan ini? Ya, disinilah momen kalau kaum muslimin itu apa namanya kembali bahwa dia sadar dia dalam cintanya pada Allah Subhanahu Wa Taala kembali dia itu menyadari bahwa dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya bulan Ramadhan, insya Allah bulan Ramadhan adalah salah satu bulan yang menjadi tanda-tanda besar Allah Subhanahu wa taala dan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada hambanya untuk panen raya. Panen raya. Panen raya pahala. Banyak sekali utamanya di bulan Ramadan ini. Makanya salah satu yang menjadi keutamaan bulan Ramadan ini adalah bulan diturunnya Al-Quran bulan diturunnya Al-Quran yang mana kalau kita lihat ajaiban Al-Quran min bu'ajizatin Nabi SAW al Al-Quran itu kalau kita lihat kemujizatannya ya ahadun min kita ta'ala salah satu kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan ini menjadi momen syahrul Quran syahrul Quran Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ma'ruf, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin al huda wal furqan." Sampai bulan ini diabadikan Seakan-akan Al-Quran Kalau Allah ini Allah mengingatkan kita kepada Bulan ini Yang mana bulan ini adalah bulan Ramadan bulan Al-Quran. Artinya kan di sini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada terkaitan khusus antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Allah berfirman syahrul Ramadan adalah unzila fihi Al-Quran. Dan Allah berfirman sendiri dan abadikan sendiri bulan Ramadan yang Allah turunkan unzila Al Quran diturunkan di Al-Quran di bulan Ramadan artinya seakan-akan isi Al-Quran ini isi Al-Quran ini jenis yang berupa di sana ada tauhid ada muamalah ada ibadah jangan sampai merupakan kapan diturunnya Al-Quran yang syahrul mubarak. Ya sekarang akan tersirat di sana bahwasanya mengingatkan kita semua para kori Al-Quran untuk ingat Al-Quran diturunkan di bulan ini. Al-Quran diturunkan di bulan ini yang mana nanti akan membawakan konsekuensi-konsekuensi bagi orang yang bisa mengindahkan hatinya ibadahnya dengan anggota itulah ya. ya apalagi bulan Ramadan ini ya kalau kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebuah hadis yang hasan dan sangat jahil dikatakan oleh uh, Syekh sampai Sayyid Jahid uh, apa adalah bulan Ramadan ini diturunkan semua kita kitab Nabi Muhammad SAW Al-Quran juga sebelumnya umat-umat sebelumnya diberi Alkitab dan diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh uh, Imam min ashabil sita yaitu hadis Fatil bin al asqa an sallallahu alaihi wasallam unzilatis Sufi Ibrahim Sufi Ibrahim itu diturunkan kapan? Awal mulai awal lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim ya, karena di Ibrahim itu masih dalam suhuf, tambahan-tambahan Fi awal mulai min Ramadan, pada pertama bulan Ramadan. Terus yang kedua, wa unzilatit Taurata. Ya, dan Taurat pada Nabi Nabi Musa. Kapan turunkan Unzila lisit tadi di min Ramadan pada hari ke-6 di bulan Ramadan. Wa unzilatil Injil dan Injil diturunkan di salati asro khalat min Ramadan pada hari ke-13 di bulan Ramadan. Nah, semua kutub yang sebelumnya pada bulan Ramadan. Wanzal anzalal Qur'an bi arba'in dan ishrina khalaqan Ramadan. Dan Al-Qur'an diturunkan pada hari yang ke-24 pada bulan Ramadan. Ini asalnya jadi eh, eh, Syekh Ibrahim al rahim mengatakan bahwasanya dengan penggabungan ini memasuk syaratnya Hasan, syaratnya Hasan. Dengan hadis ini kita mengetahui bahwasanya Ternyata ya, Al-Qutub As-Samawiyah ya, itu semuanya turun di bulan Ramadan semenjak Sufi Ibrahim. Ini yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Sampai Al-Quran itu pun di bulan Ramadan. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan menjelang Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kita senantiasa bersama Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ada sedikit uh, pertanyaan daripada apa namanya teman-teman ataupun para ikhwah. Sebenarnya turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan maksudnya gimana? Maksudnya bagaimana? Apakah memang di bulan itu satu turun Al-Quran atau cuma awalnya saja atau bagaimana? Ya, maka khususan Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad itu berbeda, berbeda cara turunnya dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, mereka dari suku, dari kitab Taurat, itu Allah menurunkan Al-Quran firman waktu wahid pada satu kali pertama ini berbeda dengan Al-Quran. Ya. Tapi Al-Quran, ya, ketika disebutkan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, maka sesuai dengan dari yang sahih seperti riwayat Ibnu Abbas dan yang lainnya, eh, bahwa beliau mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menerangkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an bulan Ramadan adalah ketika diturunkan Al-Quran mengambil daripada ayat-ayat yang ada tentang turunnya Al-Quran ini maka model turunnya Al-Quran itu ada dua ya ada dua yang pertama adalah Injil model Injil model Injil adalah model turunnya Al-Quran apa sekaligus akan tetapi turunnya sampai Baitul Izzah yaitu langit dunia dari mana? Dari Lauhin Mahfuz. Itu namanya tarik atau inza Cara turunnya akan secara inza Yang mana ini sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala syahrul ramadhan allati unzila fihi al-Qur'an. inza Itu. Jadi yang dimaksud bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an itu itu tariqatu inzal Quran turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke mana? ke Baitul Izzah yang ada di langit di langit atas langit bumi ya dan ini kan yang sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatul qadar lailatul qadar khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu min kulli syaramin ya hatta matra'i fajar inilah malam lailatul qadar yang mana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara semuanya spontan, tapi bukan ke bumi, tapi ke langit dunia. Itu namanya Tarekatul Insan. Adapun ya, yang kedua itu adalah tanzil. Turunnya Al-Qur'an ke langit atau ke bumi melalui wahyu siapa? Malaikat Jibril kepada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tanzil dalam Al-Quran. Dan model tanzil ini tidak sekali drop datang kepada Nabi Muhammad. Ya. Tidak sekali drop wahyu turun semuanya satu Al-Quran itu tidak. Tapi sesuai dengan waktu dan zaman dan sesuai dengan dakwah Nabi Muhammad. Tanzil. Makanya dalam bahasa tanzil itu kan turunnya Beda dengan inzal. Kalau inzal kan turun sekaligus, kalau tansil itu berturun, berurutan. Ya, berurutan. Nah ini turunnya Al-Quran Lalu Apakah kaitannya yang dimaksud Syahrul Ramadan oh, Syahrul Ramadan di Nuzil Al-Quran Itu turunnya Al-Quran secara cover ke langit turun Adapun para ulama ada yang membahas bagaimana dengan turunnya tanzilan ini, maka ini sebagai awwali bagi al-wahyu. Turunnya wahyu yaitu di bulan Ramadan, yaitu surat Al-An'am. Adapun turunnya e, kepada Nabi Muhammad itu tanzilan. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Yasin apa? Ayatnya ya sehingga Al-Qur'an Hakim inna laminal mursalin ala suratil mustaqim tanzilal azizil hakim ya, tanzilal azizil hakim turun dari al-aziz al-hakim dari Allah Subhanahu wa taala diterangkan pada ayat yang setelahnya yaitu litunziru qauman ma unzira abahum wa hum ghafilun untuk menerangkan kaumnya maka tarikh tanzil ini adalah sedikit demi sedikit ya bertahap sesuai dengan kondisi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah turunnya Al-Quran. Makanya ketika ada pertanyaan e, bagaimana turunnya Al-Quran itu dalam satu waktu, itu ada baterai, ada baterai baterai Inza, baterai Tanzil. Ya tidak mungkin kalau diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu proses, semuanya tidak mungkin dalam riwayat Nabi Muhammad sendiri ketika mendapatkan wahyu itu ciri-cirinya Insya Allah Ciri-cirinya sampai dia berkeringat Seperti mendapatkan beban Itu satu ayat saja ketika turun Ya, ini sangat berat bagi Nabi Muhammad Alaihi Wasallam ketika turunnya wahyu. Ini benarlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Lo anzalna al-Quran 'ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini dahsyatnya turunnya Al-Qur'an. Seandainya saja kami turunkan Al-Qur'an di atas gunung, la ra'aitahu misalnya kalian akan melihat gunung tersebut khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Tunduk dan khusyuk kepada Allah karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an dan kondisi Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad itu sangat berat sangat berat bagaimana riwayat-riwayat mengatakan bahwa Rasulullah sampai berkeringat Rasulullah sampai bergetar itu tanda-tanda dari ketika malaikat Jibril eh, apa namanya menyampaikan wahyu dari Al-Quran ini adalah Iqta'u Tanzil ya, bukan berarti itu nah, ada pun waktunya yang sekarang masyur ya dengan e, malam nuzulul Quran itu malam tahun berapa? 17 kalau di Indonesia ya 17 maka Allah Ta'ala alam e, kalau dari sisi peringatannya kita tidak pernah bahwasanya para ulama salaf yang mengkhususkan ada peringatan tertentu walaupun seakan-akannya ini harus kita jeli. Sama kan dalam Al-Quran itu menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Pada bulan ini turunkan Al-Quran. Seakan-akan eh, Al-Quran itu mengingatkan kita, mengingatkan kita bahwa bulan ini adalah bulan turun al Al-Quran, Al-Quran. Sehingga para apa namanya kaum muslimin ya mereka berdalil dengan ini ketika mereka mengatakan Al-Quran. dan dengan apa? dari umum. Untuk agar kita bisa mengingat turunnya Al-Quran, maka ada peringatan Nuzulul Quran yang mereka tetapkan tanggal 17 Ramadan. Adapun kita yang sesuai apa berpegang pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu merupakan peringatan, peringatan yang merupakan sifatnya ritual, berarti ini adalah ibadah. Ya, suatu ibadah tidak terbang kecuali atas dua dasar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala yang juga minta kepada Rasul bagaimana nanti Rasulullah SAW ibadah yang tidak terbangun atas dua ini maka ibadahnya adalah tertolak Nuzul Quran Allah Taala itu dari sisi itunya sudah bukan merupakan ajaran para sahabat. yang kedua ternyata kalau kita melihat daripada pendapat para ulama yang mereka yang ulama dari nas-nas yang sahih dari hadis-hadis sahih ada di antaranya hadis uh, Aisyah ada hadis yang tadi yaitu hadis uh, eh, Sebab dan lain sebagainya maka para ulama pun dalam masalah penetapan nuzul Quran apa tanggalannya maksudnya gitu ya tanggal Quran di bulan Ramadan turun itu mereka semuanya berbeda pendapat berbeda pendapat di antaranya ada yang mengatakan pada tujuan pada tanggal tujuh hari Senin ya. Dan yang mengatakan hari Senin yaitu sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Senin dia umum apa namanya e, wajib dari kelahiranku dan turunnya Al-Quran. Dan ada hadis yang mengatakan bukan tanggal tujuh, ada yang mengatakan di antara tanggal 21 Ya, ada yang mengatakan tanggal 17 sudah ada yang puluh 24 seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Walaupun al Quran fi arba'in ini, isrina yauman ramadhan. Artinya di sini dari pendapat ulama berbeda pendapat masalah kapan turunnya Al-Qur'an. Jadi masalah musuh Al-Qur'an ya memang para ulama itu menentangkan ya masing-masing punya pendapat tentang kapan turunnya Al-Qur'an. Ini di antaranya ada 17 belas apa Ramadan akan tetapi untuk peringatan tertentu itu dia akan di, dikatakan nuzul Quran wallahu taala adalah tidak ada salah usulnya yang mana ini merupakan eh, apa uh, namanya umur ya kita kembali kepada Al-Quran Al-Quran di bulan Ramadan antara Al-Quran dan bulan Ramadan itu pada asalnya masing-masing itu mempunyai utama, masing-masing mempunyai keutamaan bulan Ramadan sendiri ya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa tidak aja Ramadan futihat abwa wal jannah wa ukhliqat wa benar wa syayatin di antaranya. Terkhusus bulan Ramadan sendiri belum dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi antara bulan Ramadan dengan Al-Quran masing-masing sebenarnya punya kekhususan. Dan nanti kekhususan masing-masing punya keutamaan ketika tergabung pada satu yang sama maka akan muncul ini keutamaan yang lebih besar lagi. Nah, di antaranya adalah itu. Pada bulan Ramadan ini pintu langit terbuka ya pintu lain terbuka dan pintu neraka tertutup dan setan-setan dibelenggu setan-setan dibelenggu ini yang akan kita cari nanti di bulan Ramadan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini banyak dihafal oleh kaum muslimin Mansur Ramadan imanan mahtisaban Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi dalam riwayat yang lain man qama Ramadan imanan mahtisaban Ghufirallahu mendamping. Ini yang disebutkan Ramadan Syahrul Maghfirah bulan ampunan. Ya. Makanya orang itu berlomba Kebaikannya sangat banyak di sini dan ampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang e, berdiri di malam bulan Ramadan maksudnya di sini bahwa malam salat tarawih iman ahli saban dia benar-benar beriman ya, mengimani bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan kemuliaan dengan keimanan yang benar tauhid yang benar tauhid rububiyah uluhiyah dan asma wa sifat dan semua keimanan aspek keimanan itu benar sesuai Al-Qur'an dan sunnah saban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala Ah, bisa dan mengharap bahwa Subhanahu mata taala ghufira ma taqaddama min dia akan diampuni dosanya yang sebelumnya. Ya. Masya Allah. Kapan kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama satu tahun kecuali bulan Ramadan ini? Kecuali bulan Ramadan ini. Ramadan mengatakan ghufira ma taqaddama min dhanbi ya adalah dosa-dosa kecil dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Apa ada pun dosa-dosa besar, maka tetap itu harus dengan ber bertaubat. Ya, bertaubat sesuai dengan syarat-syaratnya. Demikian juga pada bulan Ramadan ada perkataan lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan setiap penghuni neraka. Ini pada bulan ini. Allah fi kulli yawmin itqahu minan nari fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yustajab Pada bulan Ramadan ini kata Allah Subhanahu wa taala, setiap malam Allah Subhanahu wa taala memerdekakan orang daripada dari api neraka. Ya, kita orang dari api api neraka. Ya. Dan pada bulan ini adalah bulan doanya kaum muslimin. Barang siapa yang berdoa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabainya. Nah, Secara pribadinya bulan Ramadan itu punya kekhususan, ya, mempunyai kekhususan. Maksudnya kekhususan kemuliaan. Di samping itu juga Al-Quran sendiri ketika dipisahkan tidak tidak dikaitkan dengan bulan Ramadan ini punya kekhususan utamanya cuma sangat besar ketika kita membaca Al-Quran membaca Al-Quran seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Man qara min kitabillahi harfan falahu min al-hasanatu eh, barang siapa yang membaca dari kitab Allah Subhanahu wa taala harfan maka bagi dia ada kebaikan Falahu mithlu asyri hasanatin Maka dia dalam kebaikan itu Seumpama sepuluh kali kebaikan lipatkan sepuluh. ini ketika orang membaca Al-Quran belum di bulan Ramadan ya. kata Rasulullah kepada aku alif lam harfun aku tidak mengalami alif lam mim satu huruf tidak tapi apa alifun harfun lam harfun mimun harfun ketika kita baca alif lam mim ada berapa kebaikan puluh kebaikan kebaikan ini kekhususan Al-Quran sendiri belum nanti ketika dikaitkan dengan bulan Ramadan nah baiknya sangat besar nah, maka Al-Quran sendiri sebenarnya sebelum datang bulan Ramadan sebelum kita amalkan di bulan Ramadan itu menjadi kekhususan yang sangat tinggi sangat besar apalagi nanti kalau kita menemukan bulan Ramadan Demikian juga Al-Quran yang katakan wal nasilu min al-Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'min wa la yazidu wa la yazidu lidh-dhalimin illa khasyara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang sebagai syifaun, obat. Para ulama mengatakan syifaun min al-Qur'an ini adalah obat penyakit jasmani maupun rohani syifa keutamaan Al-Quran sendiri dan tidaklah Al-Quran itu bagi orang-orang yang zalim hanyalah sebuah kerugian mereka merasa rugi dengan adanya Al-Quran ya demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dalam sabda tentang Al-Quran nah sekarang kita lihat bahwasanya masing-masing punya keutamaan sebenarnya apa Terlebih lagi kalau kita membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan yang insya Allah akan sebentar lagi akan kita capai. Ya. Makanya di sini khusus ketika membaca bulan bulan Ramadan ini punya keutamaan yang sangat besar. Inilah keindahan Al-Quran bagi kaum muslimin di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan. Ya. Makanya dengan ada kemuliaan masing-masing bulan Ramadan punya sendiri bulan Al-Quran punya utama sendiri ketika kita amalkan pada satu waktu bulan Ramadan Al-Quran ini maka akan lebih ya mulanya akan lebih banyak ya Al-Quran ya di antaranya seperti saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedua-duanya itu akan bisa menjadi syafaat masuk tahu itu nanti di dia kiamah ya nama syafaat itu sangat diperlukan kalau kita melihat perjalanan kita ini ya Masya Allah kalau kita merenung dari hari-hari dari yang ada perjalanan kita itu ternyata masih jauh sekali ini selayaknya kita sebagai orang muslim harus memikirkan apalagi kita menjalankan orang kalau kita pikir-pikir juga dihitung. Setelah apa namanya kita pahami daripada dalil dan kita imani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala walaupun itu hadis tapi itu merupakan wahyu dan ini hak kebenarannya karena Allah sendiri mengatakan apa bahwa yang yantiqu 'anil hawa yang dua illa wahyu yuha tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu kita lihat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang awal kita setelah dunia. Yang pertama, kita sekarang mungkin hidup di dunia ya. Umur kita tinggal berapa? Bisa masa diri. Ya, sebelum Ramadan asal kita masa biar kita lebih semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Masa? Katakanlah ayah saya, umur saya sekarang 37 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Ya. Dan itu realita laki, Apa yang ada yang mengingkari. Walaupun ada, walaupun para mengatakan ada min babil adlab secara umum. Walaupun belum dosa kok masih ada yang 100 tahun, masih ada yang 80, masih ada yang 40 sudah meninggal, masih ada yang 30 sudah meninggal. Ini para ulama mengatakan babil adlab. Adlab yang Pamit itu berapa? Antara 60 sampai 70 tahun. Kalau saya misalnya 30, 7. Kalau dikatakan 60, tinggal berapa lagi? 60 kurangi 37, berarti 3, 23. Itu pun kalau nyampe. Kita kalau kalau nyampe ya 23. Waktu 23 ini, 23 tahun ini mungkin kalau kita lihat secara sepintas kita bandingkan umur ini, oh masih lama Ustaz. Santai Ustaz. 40 tahun ke sana masih bisa bertobat. Itu kalau kita bandingkan dengan umur kita sebenarnya dunia. Kadang kita tidak sadar umur itu nggak sampai segitu, waktu itu nggak sampai segitu ya. Urusan kita itu nggak sampai segitu. Ya, kalau katakanlah tiga 30 tahun atau 27 tahun Ya kalau semuanya waktu itu bertobat dan beribadah Kita itu Beribadahnya berapa persen? Ya Yang diterima berapa persen? Tolak ilmunya berapa persen? Maksiatnya berapa persen? Tidurnya yang gak sengaja tanpa ibadah berapa persen? orang tidurnya itu tinggal buat tidur 80 persen apa e, mungkin 40 persennya enggak sampai 40 persen 30 tahun kalau 27 tinggal berapa 10 tahunnya untuk tidur kira-kira berapa 10 tahun untuk tidur nanti badannya belum lalainya kita berapa kita harus merasa pada usia ini baru perjalanan dunia yang mana perjalanan dunia ini kita masih punya kehendak. Dan sisa umur kita ini penentu perjalanan fase-fase nanti dia berkiamat. Sampai nanti kita bertemu syafaat. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi satu ayat dan orang yang telah meninggal ini ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Firaun wa min waraihim balsahun ila yaumi yub'atsun di belakang mereka ya, ada barzah ada barzah maksudnya di belakang setelah kematian ada agama barzah sampai kapan ila yaumi yub'atsun sampai hari dibangkitkan makanya akhir dunia ini nanti pertama adalah ada sangkakala yang ada dua sangkakala. Sangkakala pertama untuk menghancurkan alam semesta, sangkakala ini untuk membangkitkan manusia di alam masyarakat. Nah, di alam kubur kita itu sampai sangkakala yang kedua. Ngapain kita di sana? Ngapain kita di sana? Jam. Kalau kita hitung saja, kiamat kapan? Wallah alam belum tahu. Tapi kalau melihat alamannya masih banyak yang belum terwujud. Ya, adanya turun Nabi Isa di Menara Putih, adanya Dajjal, adanya walaupun sebagian sudah ada alamannya. Adanya kebenaran Islam yang mendunia, adanya rih amin yang akan mematikan semua kaum muslim di atas dunia setelah nanti. Nabi Isa belum turun untuk membunuh Dajjal. Akan ada yang muncul kafiran pada semua lapisan dunia orang dunia kafir semua. Baru ditiupkan kata yang pertama untuk menghancurkan kapan ya? Kalau kita lihat tanda-tandanya masih banyak yang belum terjadi. Kita nanti setelah meninggal itu ila yaumi yub'atsun wa min wara'ihim wara'ihim barzahun ila yaumi yub'atsun sampai hari nanti ya kubur lo tahu masih kita mau apa di sana masih kita mau apa di sana ya. artinya di sini semua orang itu akan mengalami alam barzah alam kubur ya perlu dibedakan antara kuburan dengan alam kubur itu beda tidak sama ada pernah tanya sama saya Ustaz dan kita nanti setelah hidup itu kita masih kubur. Ya, kalau orang tenggelam di lautan masuk mana misalnya? Ini orang tidak bisa membedakan antara kuburan dengan alam kubur. Kita setelah mati yang masuk ke kuburan itu bukan kita tapi mayat. Tapi kita kemana? Barzah, alam barzah, alam yang menanti akan dibangkitnya para manusia semuanya. Kapan yaumiyun masuk. Kalau kita melihat apa yang dihabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keadaan kita di alam kubur? Ya, banyak hadis-hadis yang mengatakan uh, di antara adalah satu hadis besar yang tentang kejadian orang setelah meninggal, yaitu ketika mereka eh, datang diceritakan disitu di situ bahwasanya ketika orang menjadi dikuburkan dalam kuburnya maka dia masih mendengar apa namanya terombak kakinya orang yang mengiringi kubur nah, masih mendengarnya dan saat itu datang malaikat e, yang menanyakan mereka e, eh, malaikat kubur yang menanyakan ada dua malaikat yang menanyakan tentang tiga hal ya semua orang akan ditanya seperti ini man rokuka man nabiyuka wa madinumah dalam hadis yang panjang, Rasulullah mengatakan bahwasanya di antara manusia ada yang bisa menjawabnya. Dan menjawab ini bukan cuma karena hafalan kita di dunia, tapi karena apa? Karena kita ilmu mengilmui tentang hal tersebut. Nabi Menrobuka, menabiuka, juga Bil ilmi Bukan bil hifri fakal Bil ilmi ilmi Dan benar-benar imani Ini ketiga Ma'rifatullah Bagaimana kita mengenal Allah Allah rububiahnya Bagaimana uluhiyahnya Bagaimana asma wa sifat Allah Yang ini menjadi keyakinan kita Lalu kita bisa menjawab Mana Rabbuka Yang kedua Nabi yuka Siapa Nabi? Kita bukan cuma mengerti Nabi Muhammad saja Bagaimana kita konsekuensi Rukun syahadatnya Terus apa syaratnya? Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang berkata konsekuensinya telah mengucapkan beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu baru bisa menjawab karena jawab di alam Quran itu bukan kita hafal di sini terus sudah tapi hasba ilmi wa amalihi sesuai dengan amal dan ilmu yang kita di sini baru kita bisa menjawab dinu apa agama Islam semua orang mau Islam tapi kalau kita sudah tahu ada pembatas Islam yang mungkin kita lakukan kita belum tahu ada keharusan dari sepasang orang dari Islam yang tidak tahu. bagaimana seorang Islam sebenarnya kita belum ini yang bisa menjawab. di kubur nah inilah setelah pertanyaan ini maka kelihatanlah apa nasib orang tersebut di alam kata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam nasib yang tidak bersejarah maka dia akan menjawab. ah ah ah anda ah, ah, ah. Fadarabahu kata hatta yang fisurahu idami Maka malaikat itu akan memukul dia sampai terpecah belah semua apa ya semua tulang-tulangnya dan dalam terakhir bahwasanya bumi akan menghimpit dia sampai terpecah belah tulang-tulangnya sampai kapan ila yaumi yum'ats sampai hari dibangkitkan. Qul a'udzu ini satu pandangan orang. Tapi memang ada keadaan lain yang mana ketika orang tersebut bisa menjawab pertanyaan alam kubur maka dia akan luas yang kuburku akan akan diluaskan kuburannya sampai mata sejauh mata memandang ini alam kubur yang akan kita alami ya dan akan terjadi sampai kapan ila yaumi yubasun atau berapa kita mengatakan sisa umur kita 30 tahun lagi masih lama. Mustahil kalau kita bilangnya Urusan kita bukan sampai di ketika kita mati saja. Setelah mati itu masih lama sekali. Ini baru di alam kubur. Ya. Di alam kubur. So, masih lama. Masih perlu teman-teman kita sampai habis di dunia baru kita mendapatkan. Ini baru fase setelah kita belum fase berikutnya. Setelah alam ini dihancurkan Kemudian ditiupkan lagi segala untuk membangkitkan semua tulang rusuk yang ada di dunia ini manusia untuk dibangkitkan di alam masyarakat dibangkitkan nah ini alam membangkitkan lagi sampai diceritakan oleh Sayyidina apa oleh uh, istri bagi istri Rasulullah SAW Aisyah ketika menanyakan apa kondisi orang di alam masa nanti di antara mereka ada yang tersiksa karena apa tenggelam dengan keringatnya ada yang keringat sampai sebahunya, ada yang sampai hampir menenggelamkannya, ada yang sampai sepulsarnya, ada yang sampai mata hatinya. Sehingga Rasul apa Aisyah bertanya pada Rasulullah. Ya, mereka semuanya tidak berhitan dan tidak memakai pakaian. Kita itu tidak ada yang akan pakaian. Sampai Aisyah penasaran, loh, bagaimana Rasulullah mereka tidak pakai? Apakah mereka di antara mereka tidak saling melihat, tidak nanti? Rasulullah tanara kullunya seistadil bi anfusih. Maka maka Rasulullah SAW. Setiap manusia itu sih dengan urusan masing-masing sehingga tidak sempat untuk melihat keadaan temannya. Sampai kapan? Sampai adanya syafaat kepada mereka. Baru syafaatul amah. Ya, makanya syafaat yang masuk yang disyariatkan ada syafaatul amah, ada syafaatul khosah. Nah, al ini yang akan taruh kita nanti di sana. Ya. Sebelum kita ditolong oleh Al-Quran, orang manusia itu akan mendapatkan syafaat khusus dari Nabi Muhammad SAW. Yang ini caranya tidak sebentar. Riwayat yang sahih bahwasanya umur satu tahun di dunia dibandingkan dengan orang masyarakat itu sama dengan 50 ribu tahun. Oh, berapa tahun? Padahal masa di sana apa yang terjadi? manusia semua yang umat Abu Muhammad berbondong-bondong pada jalan. Yang pertama kepada Nabi Adam. Ini terkenal syafaatul kumroh. Apa yang kata Nabi Adam? Ya Adam, anta abul bashar. Fasyafani Allah Ta'ala. Tolong kami untuk apa? Untuk menentukan nasib kami ke depan. Ia Adam, Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas nasibnya waktu itu. Datang kepada Nabi Adam alaihi salam minta syafaat. Akan tapi apa jawab Nabi Adam? Jawab Nabi Adam, Inna Allah qad ghadabani ghadabani Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sehari ini Al-Yaw hari ini telah bermurka kepadaku yang mana belum ada membahasnya. Kenapa? Karena aku mempunyai dosa. Kata Nabi Adam yaitu apa? Nabi Adam pernah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya putus asa manusia da'ani mintalah kepada yang lain datang manusia kepada Nabi Musa terus Nabi Musa pun apa Nabi kepada Nabi apa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dulu Ibrahim pun begitu diminta syarat Inna Allah kata-kata bin syadi Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala sedang marah pada hari ini Kenapa? Aku menjadi dosa Yaitu tiga kali berbohong di antaranya adalah ketika eh, apa namanya Nabi Isa, eh, Nabi Ibrahim didatangkan oleh Nabi Ramrud, ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung yang ada, maka Nabi Nabi Ibrahim mengatakan apa? Undurilah ila Lihatlah kepada patung yang paling besar pada yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim. Ketika ditanya oleh raja, musyrik waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan dia telah patung yang terbesar adalah yang memegang apa? Kampak berarti dia yang menghancurkan. Maksudnya Nabi Ibrahim adalah berdoa untuk membalikan logika mereka bahwasanya e, senam itu tidak hak bersembah karena mereka pun tidak mungkin ataupun menolak berita kalau patung yang terbesar itu membunuh apa namanya patung yang kecil. Inilah bahwanya Nabi Ibrahim. Ya. E, di antaranya juga ketika Nabi Ibrahim dengan istrinya yang beriman waktu itu cuma Nabi Ibrahim dan istrinya aja, aja ya, yang ditangkap oleh seorang raja yang zalim ketika rajanya itu tertarik dengan istrinya Nabi Ibrahim kemudian menanyakan siapa itu orang perempuan itu Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah saudara jadi Nabi Ibrahim mengatakan saudaraku sehingga istrinya selamat Padahal Nabi Ibrahim maksudnya adalah saudara seri, seiman karena pada waktu itu tidak ada yang orang beriman kecuali istri Nabi Ibrahim. Itulah di antara poinnya Nabi Ibrahim sehingga pada yaumil kiamat nanti ketika Nabi Ibrahim dimintai syafaat oleh para manusia di pun mahsyar ini Nabi Ibrahim menolak. Hal sama datang lagi kepada Nabi Musa ditolak juga Nabi Isa ditolak juga karena mereka masih menjadi salah sehingga para manusia itu datang kepada Nabi Muhammad ya. pada hari itu ada orang yang dilindungi dia mengulati lazim dari zilu Kecuali yauman pada hari sama Allah subhanahu wa ta'ala Barulah datang pada Nabi Muhammad Kapan waktunya? Berapa tahun lagi fase yang selanjutnya ini? Kita masih tidak tahu Ya, kita masih tidak tahu Tentang Nabi Muhammad Baru Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan dia Muhammad irfa' tushafa' Ya Muhammad angkat kepadamu berilah syafaat Akhirnya para manusia itu mendapatkan syafaat untuk melanjutkan perjalanannya menentukan hasilnya masing-masing. Ini masih jauh sekali ya. Belum nanti setelah ini ada Isa. Yang Isa belum ada bagian kita catatan kita. Setelah Isa setelah catatan belum ada surat yang melintas di atas jahannam menuju ke surga. Yang mana di surat ini pun berbagai macam orang yang terjadi di sana hasbana amali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih di antara mereka adalah ada yang berjalan melalui sirat seperti kejitan mata saking cepatnya ada yang seperti naik kuda ada yang seperti berjalan biasa ada yang seperti berlari ada yang seperti ada yang merangkak dan ada yang tertahan-tahan bahkan ada yang menjulur dalam sirat ini nanti bahkan ada yang sampai ke sana sampai menghujung jembatan sirat yang insya Allah nanti kita akan alami ini ada di antara manusia yang sudah tercapik-capik badannya kenapa? karena Kaladib apa? Kaladib adalah ungai yang berputar-putar di atas sirat nanti kita kita menyeberang menuju ke surga ada orang yang tercapik-capik dengan kali dan jatuh kaki. neraka ini kamu muslimin sesuai dengan dosa mereka ada yang terpeleset ada yang merangkak sampai ke sana dengan hasil sampai di sana masih menunggu syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam syafaat masuk ke mana di mukanya itu itu surga nah kembali kita terapkan perjalanan kita masih jauh ya ini perlu kita renungi nanti kita menghadapi bulan Ramadan ini Al-Quran ini ya. Al-Quran di bulan Ramadan salah satu dari pemberi syafaat kita pada pembacanya salah satu yang akan memberi menolong kita nanti di yaumil kiam sebagaimana e, Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda asyam wal Quran yashfaani li abdi al qiyamah Al-Quran dengan berpuasa adalah memberi syafaat yang akan menolong dia pada yang milik kiamat nanti. Ya, ya kudusia puasa hati akan berkata kepada kita atau kepada Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala Ayo Rabb mana'atuhu at-ta'am wa syahwat bin-nahar fasyaffi'niha Orang tersebut ataupun puasa itu berkata, berkata ya, orang tersebut telah mencegahku dari makanan dan syahwat pada siang hari kata puasa ini. Nanti puasa akan bicara kepada kita. Nah, bicara kepada kita. Wasyafa'in Maka syafaat berikanlah syafaat dia ku Kata puasa ini akan bilang Demikian juga apa apa namanya e, Al-Quran ini akan menjadi syafaat kita nanti. Apa katanya? Wa yaqulul Quran Rob man'atuhul yawm man'atuhul nauma lail bil laili fasyafa'ni fihi fayasfa'ani. Kata Al-Quran juga bicara yang akan kita baca di yaumil qiyamah. Tidak apa di bulan Ramadan nanti. Apa kata Al-Qur'an orang tersebut atau aku ini telah mencegah orang tersebut untuk apa? berbuat untuk berdiri di malam hari. Untuk mencegah dia untuk tidur di malam hari, maka berilah dia syafaat melalui itu. Akhirnya orang tersebut akan mendapat syafaat karena apa? Tadinya dalam dunia dia membaca Al-Quran. Ini yang harus kita pikirkan. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang momen yang sangat besar bagi kita. Momen yang sangat besar bagi kita. Yang mana pada akhirnya masing-masing punya keutamaan, tetapi khusus di bulan Ramadan ini keutamaan akan berlipat ganda. Akan berlipat ganda. Ya. Yang jelas ya karena utamanya adalah juga bulan Ramadan nanti adalah musim panen kita, pahala kita. Karena apa? Dikatakan musim panen ya, terkenal dengan Ramadan, Sahur Ramadan, Ramadan bulan Bahagia, Ramadan bulan itu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengadakan salah satu malam yang sangat istimewa ketika tadi kita katakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an yaitu sebuah petunjuk dan pembeda adalah hak dan batin maka diturunkan pada malam ini yang mana malam itu adalah khususan alaih pahala kita ingat Ramadan ini Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat al eh, surat apa eh, Al-Qadar nah Inna anzalahu fi lailatul qadar Lailatul qadri khairu min alfi syahr ya. Yaitu pada malam Satu malam yang itu lebih baik daripada seribu bulan Satu malam kita ya. Makanya kita Muhasabah itu perlu ya, ya. Baik muhasabah untuk tahfif Atau muhasabah untuk irja Keduanya perlu Maksudnya kita menghitung-hitung bahan, rojaan, mengharap pahala Allah Subhanahu wa itu perlu. Tapi kita muhasabah diri dosa atau ada Allah Subhanahu wa itu kita juga perlu. Karena kita tahu ibadah itu terbangun daripada tiga rukun. Ya, tiga rukun. Yang pertama mahabbah, yang kedua roja, yang ketiga khauf. Ini ibadah yang benar adalah yang sahih adalah apabila terdiri dari tiga rukun ini. Maka yang pertama adalah mahabbah. Mahabbah itu apa? Cinta. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta. Yang ini adalah muncul daripada sebuah keikhlasan. Kita mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah roja, mengharap. Maka disyaratkan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, menghitung-hitung. Seperti di bulan Ramadan kita baca Al-Quran Agar kita lebih semangat Quran itu sendiri ketika dibaca di luar bulan Ramadan Berapa hasanah? Satu huruf itu satu kebaikan dilibatkan sepuluh Kalau bulan Ramadan Kita membaca di dalam Lailatul Qadar Khairun min alfi syahr lebih baik daripada seribu bulan tiga puluh kan saja. Ini hasanat yang tidak didapati selain pada bulan Ramadan indahnya Al-Quran Masya Allah penasaran dan di antara hikmahnya kita itu tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar ya kapan makanya Rasulullah memberikan tanda-tandanya untuk apa? agar kita terus senantiasa seperti apa yang dilakukan oleh para salafun sore senantiasa keluar berusaha meningkatkan target dalam membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan karena bulannya sangat banyak ya sangat banyak maka dikatakan walaupun bukan dikatakan bulan ibadah ya dikatakan apa syahrul ibadah syahrul ya katanya dikatakan bulan yang penuh kesuksesan bulan yang penuh e, kebaikan bulan panennya ibadah tapi untuk Al-Quran lebih panen lagi berlipat-lipat ya, berlipat-lipat Ya, itulah khususan aturan daripada ibadah-ibadah yang lain. Bahkan para salaf banyak sebagian mereka ketika seperti di alimah Malik, alimah imam ini ketika dalam datang bulan Ramadan hum terpuna terdiris mereka itu meninggalkan meninggalkan untuk mengajar tapi apa untuk membaca Al-Qur'an untuk membaca Al-Qur'an kebiasaan mereka seperti itu ya nanti kita bahasakan daripada Eh, dari uh, eh, ada dari kitab uh, Latar Ibn Arif yaitu bagaimana sahabat-sahabat mereka ketika mendapatkan bulan Ramadan sahabat Nabi ketika bulan Ramadan ya. jadi membaca khusus membaca Al-Quran ini lebih dikhususkan lebih besar lagi pahalanya ya kerjaan kita kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini juga pada bulan Ramadan ini ya, ya dengan bacaan Al-Quran, ini kesempatan kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang sebelumnya. Ya, dosa-dosa. Ya, kalau tadi dalam hadis dikatakan mengkoma Ramadan iman ihtisada. Karena saya akan berdiri di malam hari secara iman dan ihtisad, maka kalau kufur Allah matahatta minta dia akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Maksudnya Ramadan iman dan ihtisada itu semua yang tadi disebutkan di Al-Quran masa kelebihannya kebaikannya bukan cuma ketika oh Ramadan bukan terakhir saja tapi pada waktu bulan Ramadan siang atau malam ini juga mempunyai keutamaan yang sangat besar apa diantaranya kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita dengan apa dengan kebaikan yang besar ini ya dengan kebaikan yang besar ini dengan kaidah apa karena kita tahu bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan apa? As-sayyi'at. Innal hasanata Allah Subhanahu wa taala inna hasanata yudhibnas sayyi'at. Semakin banyak kita pahala dengan membaca Al-Qur'an, semakin banyak keburukan atau dosa kita yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih berkata oleh Bukhari bahwasanya ittaqillaha aizma kunta واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس وخلق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertakwalah kalian berada di mana saja kalian berada dan ittaqi ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan di bulan Ramadan sangat banyak kebaikan kita tidak tahu berapa dosa kita setiap hari. Dosa mana, dosa memukul, dosa melangkah, dosa mendengar. Dan para ulama mengatakan bahwasanya dosa-dosa yang dilakukan di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau ada pun dosa besar, maka itu bisa dihapuskan dengan bertaubat dengan bertaubat ya, beda antara dosa kecil dengan dosa besar Nah, inilah kebaikan di antara kebaikan bulan Ramadan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan bisa menghapuskan semua sayiat kita selama sebelumnya. Ya, maka dari itu Al-Quran itu kalau kita tahu kelipatannya, kelipatannya pada keutamaan membaca Al-Quran itu sendiri dilebihkan lagi dengan kelipatan ketika bulan Ramadan menjadi seribu bulan kalau satu hari kita katakanlah membaca satu huruf itu sudah 10 atau 30 hari 30 kali 10 ya kali 10 300 kalau pas kena malam Lailatul Qadar kali berapa 1000 bulan satu bulan aja 300 kali 1000 itu baru satu huruf belum pernah kita membaca bagaimana akhirnya kita seperti bagaimana para sahabat. Di antara mereka ada yang mengatakan dalam tiga hari, di antara mereka ada yang mengatakan dalam Ramadan ini dalam satu minggu, ada yang satu hari satu atap. Masya Allah. Nanti kita akan lanjutkan insya Allah. <clears throat> Ya, demikian juga kalau orang tersebut akan mendapatkan dua ya seperti apa yang disampaikan oleh eh, apa namanya Imam eh, Ibnu Rajab Lambai bahwasanya orang yang berpuasa itu pahalanya berarti dua jihad sekaligus orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berpuasa itu puasa Ramadan tentunya akan dia dia akan mendapatkan dua pahala jihad ya. jihad di sini artinya jihad nafas ya jihad bukan jihad berperang ya. karena kalau kita bicara jihad seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu itu bermacam-macam nah jihad yang bililah, walaupun jihad bililah. kalau disebutkan bililah dalam Al-Quran itu yang dimaksud adalah jihadul harb berperang tapi ada juga jihad yang sifatnya lain wajah dalam, malam muslim ada yang sifatnya jihad nafas Al-Imam memberi membagi jihad itu baik sekali ya. ya. di antaranya adalah jihad nafsi jihad nafsi nah Orang yang membaca Al-Quran di apa namanya bulan Ramadan ini, dia mendapatkan dua pahala jihad. Ya. mendapatkan dua pahala jihad. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya al tarikhul Ma'ruf. Ya al tarikhul Ma'ruf mengatakan bahwasanya seorang mukmin itu mengumpulkan dua jihad pada diri bulan Ramadan. Yang pertama apa? Jihad dia berpuasa dan jihad di malam harinya dia dengan sholat yaitu baca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an. Berjihad apa? Menahan hawa nafsu dengan puasa. Yang kedua adalah jihad membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an yaitu dengan menahan malam harinya untuk menahan atau menahan tidur untuk membaca Al-Quran maka nah, ini dikatakan oleh eh, Ibnu Jabir Al-Hambali adalah merupakan rujian yang sangat besar Nah, dua jihad yang tapi sebelumnya jihad ada berbagi-bagi bukan maksudnya bukan jihad harb ya. bukan jihad diva bukan jihad tolak bukan tapi jihad e, melawan lawan nafsu melawan lawan langsung. ini merupakan pahala yang sangat besar juga ketika bulan Ramadan. Jadi hendaknya kita harus mempunyai perasaan-perasaan seperti itu dan akan apa namanya kita akan semakin indah, semakin meresapi bulan Ramadan dengan pahala-pahala yang akan kita dapatkan insya Allah Ta'ala. Selanjutnya kita melihat bagaimana sejarah, bagaimana kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malam Ramadan ini. Ketika malam Ramadan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh kita. Perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengadakan rutinitas dalam merojaah Al-Quran dalam merojaah wahyu yang diterima oleh malaikat Jibril seperti yang disebutkan uh, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqau Jibril katanya. Nah, ini kebiasaan Nabi Muhammad ketika malam bulan Ramadan. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling bagus, orang yang baik Ajwad Ajwad mayakun fi Ramadan Orang yang paling baik mensikapi bulan Ramadan Itu Hina ya Allah Jibril ketika Jibril menemui beliau Ya menemui beliau Kapan? Maka Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuna Quran. Apa katanya? Bahwasanya malaikat Jibril datang setiap malam kepada Nabi Muhammad SAW ngapain? Yudha Sunnah Quran mengajarkan Al-Quran, memurojaah Al-Quran, membacakannya Al-Quran. Riwayat lain mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad membacakan kepada Jibril dan membenarkan menguatkan kembali Al-Quran Al-Quran. Itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajaran bil khair min rihil mursalah pada waktu itu Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik sehingga seakan-akan dia bakal mengalah akhir masalah angin yang berhembus angin yang berhembus ini yang keadaan Nabi Muhammad SAW dan juga tentang hadis yang lain bahwasanya bertindak Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah ya, ketika datang orang Jibril setiap malam Jibril datang Rasulullah membacakan Al-Quran ya, mem, me, apa namanya menjaga mengulangi Al-Quran dibacakan sampai tahu seperti itu sejarah ya. Nah, bahkan dilihatkan bahwasanya Rasulullah apa e, ada riwayat yang lebih rinci lagi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang izin pada tahun akhir hidupnya pada Ramadan akhir hidupnya itu dua kali dibacakan oleh dua kali hatam oleh dengan malaikat Jibril. Ini kebiasaan Rasulullah. Inilah yang menjadi sunnah bagi kita semua sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu senantiasa kita bermudah rasa, bermudah rasa terhadap Al-Quran, bermudah rasa terhadap Al-Quran. Ya, itulah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan Umar juga seperti itu. Karena Umar bahwasanya Umar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabatnya untuk memanjangkan dalam sholat tarawih. Ya. Sehingga di antara mereka ada yang menamatkan dalam tiga hari, ada yang menamatkan dalam satu pekan. Membaca Al-Quran, syahrul Quran. Ada yang bertanya masalah ini. Ustaz, apa bedanya dengan ketika orang tersebut mempelajari Al-Quran dalam bulan Ramadan lebih baik mana? Belajar Al-Quran yang sifatnya belajar, memahami ayat satu, terus pahami istimbatnya, hukumnya dan lain sebagainya, atau tidak harus tinggalkan, dia lebih baik baca, baca sebanyak banyaknya. ini apakah bertentangan? Para ulama mengatakan sebagaimana saya kemarin oleh al menjawab dalam pertanyaan ini bahwasanya di antara keduanya itulah munafatah tidak ada pertentangan karena apa? Karena sebagaimana seorang ulama, manusia itu ada dua kelompok. Ya, ada dua model manusia dalam membaca Al-Qur'an. Dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama ada yang modelnya dia apa namanya? Yustati eh, apa namanya membaca Al-Quran dia mampu membaca Al-Quran tapi tidak bisa mentadaburinya itu mungkin ya kita kita ya. baca kuat sampai 10 juz. Isinya apa? nggak tahu. Ya, itu kelompok yang pertama. Dan ini yang seperti ini pun akan tetap mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, ini dari berlima alam orang yang awam. Dia apa? Mendapatkan pahala Pahala membaca Al-Quran. Mazhab ala Al-Quran sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tadi di atas. Man kora kora harfan min kitabillah walahu hasanatun bi asri amsalihah. berarti yang mempunyai kebaikan dilipatkan kali 10 bukan alif lam satu huruf akan tapi alif harfun lam harfun lam mim harfun. pun golongan yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran kurang, Dia bisa mentadaburinya ya dia bisa mentadaburinya dengan membaca kita tahu maknanya tahu tafsirnya sekaligus tidak ada pelajaran pelajaran dan ini yang lebih ya, yang lebih mendapatkan pahala yang lebih akan mendapatkan pahala karena apa dengan membaca dia sekaligus mengetahui ilmunya kandungannya istibat hukumnya ya yang mana dengan membaca ini adalah khusus bagi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu, ya. orang yang berilmu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang orang ini apa? Orang yang membaca seperti ini dengan keilmuan maka akan bertambah khusyahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Takut itu dalam bahasa ada dua ya, ada khawf ada khosyah. Ada khauf, ada khosyah. Kalau khauf itu takutnya yang seperti kita orang awam. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan takut tersebut kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau khosyah ini takutnya orang alim. Orang yang berilmu. Ya, khosyah lebih tinggi daripada takutnya khauf. Khosyah maka dari itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakshallaha min ibadihi al ulama sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah Al ulama ini derajatnya para alim Quran Quran yang dua yang mana mereka membaca Quran tapi bisa Qurannya dan bisa mengilmui daripada isi kandungan Al-Quran maka di antara keduanya tidak ada pertentangan kedua-duanya adalah akan mendapatkan pahala yang berlipat nah Itulah keutamaan dan indah kita dalam Ramadan. Makanya kenal kita dengan syahrul Ramadan, syahrul Ramadan. Ternyata memang demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasih contoh kita seperti itu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbunda wasamur jahat pada mereka jibril. itu hendaknya kita utamakan Ramadan ini, ya, karena bulan ini penuh berkah dan apabila kita melakukan doa-doa dalam Al-Quran pun kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedikit menukil ya. Saya menukilkan dari kitabnya Lataiful Maar dari Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan banyak sekali tentang kisah para ulama zaman dahulu. Ya. Kata beliau Beliau mengisahkan dari Nabi Muhammad sampai para sahabatnya yang adalah atba'ut tabi'in Ya, tertib. Pertama adalah Osman bin Affan. dia mengatakan kana Osman bin Affan radhiyallahu anhu yahdimul Qur'an al-Karim kulla yawmin marratan. Siapa? Osman bin Affan. Bahwasanya Osman bin Affan itu menghatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Berapa hatamnya? Di kulli yawmin marratan pada setiap hari itu sekali. Kalau 30 hari 30 kali kata mengurang quran Mubarak waktunya Kalau kita mikir Sehari kita baca Dari pagi Sampai malam ya Berarti kerjanya cuma baca Al-Quran tok ya Ya itulah orang sahabat Orang sahabat Ini Utsman bin Affan Ya Beliau mengatakan juga wa kana salafu ya'timu fi qiyam Ramadan fi kulli thalathati layali. Bahwasanya para sahabat, para salafus saleh itu mereka hmm, sholat kiam, qiyam layali maksudnya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu menamatkan Al-Quran pada siang tamatnya beberapa hari Salah telayan, tiga hari tamat Berdiri, sholat tarawih ya, Berarti semalamnya berapa? Sepertiga Al-Quran 10 juz 10 juz Kebiasaan mereka seperti itu Kalau kita Nah sebaliknya Ngebut Ya ya mudah-mudahan kita bisa. Ini ada lagi. ada Qatada, Qatada Ibn Ti'amah ini adalah seorang uh, sahabat Ah, tetapi ya. Hmm, hanya Abu Qatadah. Qatadah bin Amr. Apa katanya? Yahtimu fi kulli sab'in da'iman. Dia menghantarkan pada tujuh hari senantiasa. Ya. Ya, itu dalam hari-hari biasa. Sab'in da'iman, tujuh hari. Hari biasa dia menamatkan Al-Qur'an dalam satu minggu. Dalam Ramadan berapa katanya? Wa fi Ramadan fi kulli thalathatin pada setiap bulan Ramadan dia mengatakan berapa? Tiga hari. Coba kita berusaha syabihu bi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luangkan waktu. Ya. Kadang kita mendengar kisah sahabat seperti ini, wah susah betul. Belum dicoba sudah susah gimana tiga hari tamat gitu ya kapan bacanya gitu padahal kita belum coba gitu ya belum coba kadang memang ada realita-realita yang kadang nggak masuk akal kita realita yang masuk contohnya seperti ini ya uh, Al-Imam Nawawi eh bukan siapa eh, para imam itu ya Al-Imam Ibnu dan juga Imam Nawawi Imam Nawawi beliau meninggal pada umur 40 tahun dan beliau tidak menikah. karena sangat mendalamnya ilmu mendalami ilmu dalam ilmu ya. mengarang kita ya. mengarang kita yang pada saat itu yang namanya zaman zaman Nawawi menulis kitab itu dengan tinta dengan tangan berapa karangannya lebih dari 100 jilid daripada semua kitabnya. Nah, gimana? Kita bikin skripsi aja sampai satu tahun nggak selesai-selesai. Padahal kita kan gini, masya Allah mubarak mubarak. Dan itu realita terjadi. Al Imam Ahmad berapa kitabnya? 38 jilid lebih. Nulisnya pakai apa? Bukan pakai ketik. Bukan. Berkah mereka itu apa Makanya Ketika mereka baca Al-Quran tiga hari selesai, satu hari tamat, setiap hari. Ya, setiap hari. Ini karena keberkahan daripada ibadah mereka, kekuatan yang diberikan, kecintaan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang sangat kita cintai itu kalau kita lakukan itu kita nggak terasa. Ya. ya. Contohnya kita belum pernah punya motor, punya motor baru bagus, seharian kita keliling motor nggak ada capeknya. Karena hati kita mencintai motor tersebut. Tapi para ulama, ikatan hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari cinta yang lain. Mereka semakin banyak daripada semakin nikmat. Semakin nikmat mereka. Sehingga waktunya berapa? Waktunya berapa? Ya. Itulah. Inilah siapa? Kota Ibn Di'am mengamalkan Al-Quran pada hari biasa, tujuh hari, pada hari Ramadan dicepatkan, targetnya dinaikkan tiga hari selesai mudah-mudahan kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya akan tapi lebih hebatnya lagi kota dari ini wafi ashril awahir fi kulli lailatin targetnya naik lagi pada setiap malam 10 terakhir berapa katanya setiap malam kalau kita hitung tujuh hari tamat sekali ya yang buat dalam hari biasa tamat dalam tujuh hari dalam Ramadan tiga hari tamat ya dalam tiga hari tamat itu dalam 20 hari berarti 20 kali kita berarti dalam dua puluh hari kurang lebih tamat berapa kali tujuh kali ya tujuh kali sepuluh hari terakhir setiap malam tamat sepuluh ya sepuluh tambah berapa dua puluh 21 berapa tiga puluh satu tamat 31 tamat Al-Quran Masya Allah ya itulah eh, apa tujuh nanti tambah bukan 31 tujuh tambah berapa? tambah sepuluh berarti berapa? tujuh belas tujuh belas tamat yang puluh tamat itu seperti yang pertama tadi siapa? Utsman bin Affan sahabat Rasulullah SAW kalau hitung itu belas kali tamat dalam sebulan kita satu kali tamat Alhamdulillah ya Pertama semangat biasanya Tiga hari pertama, tujuh hari pertama Semangat Tujuh hari kedua ah mulai Ini biasanya godaan-godaan syaitan muncul Ya godaan-godaan syaitan muncul Apalagi sepuluh hari terakhir Waduh kan lebaran sudah nah, Ini godaan syaitan yang banyak kita yang akan terjadi pada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain masih ada lagi. Ya, siapa? Zuhri. Al Imam Zuhri. Seorang tabi'in. Idza dakhala Ramadan firu min qiraatil hadis wa majlis al ilm. Dia ketika datang Ramadan pergi dari ahli hadis dan majlis ilmu, tinggalkan belajar. Ngapain? wa yaqbalu ala tilawatil mushaf dan dia disenantiasa tiap hari membaca mushaf ini Sufyan al-Thawri tsauri tabi'in juga tidak ada kalau Ramadan taraka jami'ul ibadah. Ketika Sufyan ats memasuki bulan Ramadan meninggalkan semua ibadah, maksudnya ibadah nafilah, kayak ibadah yang lain, apa katanya? Dia waka wa akbala alaihi Quran. dan nah, dia mengkhususkan membaca Al-Quran. Itu kan juga para salaf semuanya seperti itu. dan kita diperintahkan khairnas iman tabi'is salaf sebagai manusia adalah orang yang mengerti bagaimana salaf itu beribadah. Nah, itulah contoh daripada salaf mudah-mudahan kita nanti eh, pada bulan Ramadan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya satu perumpamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya dilakukan oleh Imam Bukhari ada empat perumpamaan nanti kita posisikan yang mana agar kita lebih termotivasi menjadi orang terbaik ketika membaca Al-Quran bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-mu'minu alladhi yaqra'ul Quran bihi yang pertama kalau kal utrujati kata Rasulullah. Seperti utruja, utruja itu apa? Buah limau. Buah limau itu adalah buah yang dibikin minuman sangat manis dan enak dan baunya harum. Apa katanya? Tokmu hatayyibun pun. Tok Ya. Tokmu hatayyibun walahmu apa? Warihum pun rasanya bagus, enak dan baunya pun enak. Yang kedua, al mukminul la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi. Ini mimbar al-qira'ah wal amal bihi. Ya. Kalau yang pertama seperti mau adalah orang yang mengamalkan membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kata Rasul seperti apa? Utruja. Baunya harum, rasanya pun enak. Kalau yang kedua, man yaqra'ul Qur'an la ya'malu bihi apa maya man la Quran ya bi. Orang yang tidak membaca Al-Quran tapi dia beramal. Beramal tapi tidak suka baca. Apa kata? Kata meroti sebagaimana tamar. Ya. Ta'muha tayyibun walari la Rasanya enak tapi tidak ada baunya. Ini orang yang beramal tapi tidak membaca Al-Quran. Yang ketiga, sekarang perumpamaan untuk orang munafik katanya. munafik pula dia kerawal Quran Orang munafik ya. Tapi membaca Al-Qur'an seperti apa? Kal nanti Sebagaimana hamdolah Hamdolah itu ya karrehanati, bukan hamdolah tapi handolah. Karrehana sebagai rehan. Rehan sebuah buah ya yang Riwata ibu wa muhammarun Seakan-akan baunya yang harum dilihat bagus baca Al-Quran setiap hari watak Muhammad pun akan rasanya pahit itulah peperangan yang kedua yang dikenal Rasulullah yaitu orang-orang munafik orang munafik yang suka membaca Al-Quran Tok Muhammadun rasanya pahit, jelek orang ini tapi secara sepintas harumnya baunya harum yang terakhir adalah masalah munafik lagi la al Qur'an al khamrati Bagaimana orang yaitu umuman orang munafik yang dia tidak membaca Al-Quran tidak munafik, tidak baca Al-Quran tak muhammarun au khobithun Muhammad Run rasanya jelek, pahit baunya pun nggak enak ini perumpamaan ya artinya apa? jadi ada empat tadi ya ada utruja, ada tamar, ada rayana, ada hambal. Ini semuanya diibaratkan dua. Orang yang baca Al-Quran dan mengamalkannya dan orang munafik. Dua orang Dua orang yang baca Al-Quran dan mengamalkannya, dua orang munafik membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran. Ya, saya ulang. Maksudnya apa? Dengan perumahan ini kita bisa memastikan diri kita. Sebenarnya di mana kita? Sehingga kita bisa masuk yang pertama kan masuk yang kedua kan masuk yang ketiga kan mau juga masuk yang keempat kan mau juga ya ini harus kita menjadi motivasi kita agar nanti kita bersama Ramadan semakin indah bersama apapun kita berusaha yang pertama orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran paling tidak ya, eh, tamanya kita berusaha belajar. Jadi tidak menafikan untuk belajar. Walaupun perkataan para ulama tadi ada yang sebagian mereka meninggalkan karena memang Al-Quran. karena tapi bukan berarti kita di sini menafikan untuk beribadah karena apa namanya belajar ataupun ta'lim karena di sini semuanya mendapatkan pahala mendapatkan pahala sebagaimana apa yang kita sampaikan pada pada kesempatan tadi bahwa manusia itu ada dua golongan yang tidak saling bertentangan yang mana membaca Al-Quran dan menemui dia pertama membaca Al-Quran dan nya, dia juga mendapatkan pahala walau ta'ala mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini tentang masalah eh, indahnya uh, perasaan Al-Quran mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dan memberikan kemudahan kita untuk bisa membaca Al-Quran, mempelajarinya, mempelajarinya dan bisa menjalani Ramadan dengan ikhlas wahtisaban iman wahtisaban sehingga kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan yang berkah pada kita semua dan menjadikan amalan-amalan kita diterima semuanya. Kita ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.